Keimanan yang dipenuhi dengan berbagai kebaikan dunia maupun akhirat. Keimanan yang dengannya seorang hamba beruntung dan berbahagia di dunianya maupun di akhiratnya. Qad aflahal mu'minun Sungguh orang-orang yang beriman itu telah beruntung. Keimanan yang dengannya kita mencapai ridha Allah dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kecuali orang-orang yang beriman. Keimanan yang dengannya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Keimanan yang dengannya seorang hamba dapat melihat Allah ketika dia telah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sebagai kenikmatan yang terbesar kenikmatan yang dipenuhi dengan kelezatan sampai-sampai mengalahkan berbagai kenikmatan dan kelezatan dunia akhirat yang lainnya Allah menyatakan wujuhu yawma idzin Nazirah ila rabbiha Nazirah pada hari itu yaitu pada hari kiamat kelak ada wajah yang ceria yang melihat kepada Rabbnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudhammuna fi ru'yatih sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan purnama kalian tidak akan berdesakan di dalam melihatnya inilah keimanan keimanan yang apabila telah hilang maka tak seorang hamba pun bisa melihat kepada Allah sebagaimana yang telah dijanjikan olehnya. Oleh karena itu, orang-orang yang kafir di hari kiamat kelak mereka tidak akan melihat Allah, bahkan mereka akan terhijabi dari melihat Allah. Allah menyatakan, "Kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjubun." Thumma innahum lasalul jahim. Sekali-kali tidak mereka pada hari itu akan terhijabi dari Rob mereka dan kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Inilah keimanan. Keimanan yang dengannya seorang hamba akan meraih ketenangan, ketentraman, kenyamanan baik di dunianya maupun di akhiratnya kelak. Alladzina amanu wa qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub alladzina amanu wa 'amilus solihati wa husnu ma'ab tuba lahum wa husnu ma'ab orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah Bukankah dengan mengingat Allah itu hati manusia akan menjadi tenang? orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kebahagiaanlah untuk mereka dan mereka akan berpulang kepada tempat yang terbaik. Keimanan yang akan membuat kita mendapatkan sekian rangkaian kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan dunia dan akhirat sehingga sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman. walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dialah Allah yang telah membuat kecintaan kepada kalian terhadap keimanan dan Allah menghiasi keimanan itu di dalam hati-hati kalian. Dan dia pula yang telah membuat kalian benci kepada kekafiran, kemaksiatan dan kefasikan. Maka inilah anugerah Allah yang paling terbesar di dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih besar daripada nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita yamunnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin mereka menganggap bahwa mereka telah berjasa kepadamu ketika mereka masuk ke dalam Islam akan tetapi sungguhnya katakanlah kalian tidak berbuat apa-apa kepadaku Bahkan sungguhnya Allah yang telah memberi anugerah kepada kalian. Jika ketika Allah, ketika Allah memberikan hidayah keimanan kepada kalian, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Keimanan ini sudah sepatutnya untuk kita pupuk sehingga dia menjadi keberkahan di dalam hidup kita dan kita dapat menjadi seorang mukmin yang baik, yang sejati, yang akan mencapai berbagai kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan hidup dengan keimanan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu meminta kepada Allah Jalla wa ala untuk dihidupkan di atas Islam dan diwafatkan di atas keimanan kepadanya. Di dalam doa beliau, di antara yang beliau sebutkan, Allahumma ahyina, Allahumma ahyi man ahyaita minna alal Islam. Wa tawaffana in tawaffaitana alal iman. Ya Allah, jika engkau memberi kehidupan kepada siapa yang engkau beri kehidupan di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Dan jika engkau wafatkan kami, maka wafatkan kami di atas keimanan kepadamu. Demikian pula, keimanan kepada Allah Azza wa Jal, Laisa bi amaniikum, wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yudzabih. Bukanlah hanya sekedar angan-angan. Allah katakan bahwa keimanan dan keislaman itu masuk ke dalam surga Allah bukanlah angan-angan kalian dan bukan pula hanya sekedar angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang berbuat kejelekan pastilah akan dibalas oleh Allah. Maka di dalam beriman kepada Allah Azza wa Jal, seorang hamba membutuhkan untuk dia bekerja keras, melakukan segala daya upaya bagaimana memperkuat keimanannya, dan menjauhi perkara-perkara yang akan merusaknya dan menguranginya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Imam Muslim beliau bersabda Al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair bahwasanya Allah lebih mencintai seorang mukmin yang kuat daripada seorang mukmin yang lemah dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Apanya yang kuat? Bukanlah yang dimaksud kekuatan harta. Bukan pula kekuatan fisik. Bukan pula kekuatan kedudukan bukan pula kekuatan-kekuatan duniawiyah yang lainnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan bahwa mukmin yang kuat artinya yang kuat keimanannya. Karena kekuatan telah dikaitkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan. Beliau menyatakan al mukminul qawi, mukmin yang kuat yaitu yang kuat imannya lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan beliau kemudian menyatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz." Maka bersemangatlah engkau kepada hal-hal yang akan mendatangkan manfaat untuk dirimu dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau merasa lemah. Mukmin yang kuat maka kita membutuhkan untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Di antara sarana yang sangat mulia merupakan dasar penunjang untuk menguatkan keimanan kita adalah kita selalu menuntut agama, menuntut ilmu tentang agama Allah Azza wa Jal. Hanya ilmu yang akan memperkenalkan kita kepada Allah, yang akan mendekatkan kita kepada Allah, Seorang yang bodoh, dia akan jauh dari Allah karena dia tidak mengenal Robnya. Maka seutama-utama ilmu adalah ilmu yang mendekatkan dan mengenalkan kita kepada Allah. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bagaimana kita mengibadahi Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang selain Allah. Ilmu yang mengingatkan kita akan azab Allah. Ilmu yang akan mengajari kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anil Karim, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Rasa takut kepada Allah itu akan muncul kalau kita berilmu tentang Allah. Maka barang siapa yang ingin memperkuat keimanannya dan meraih keberuntungan, maka hendaklah dia selalu menuntut ilmu tentang agama Allah Azza wa Jal. Hal yang kedua, di antara perkara yang menguatkan keimanan kita, kiraatul Qur'anil Karim. Kiraatul Qur'anil Karim, membaca Al-Qur'anil Karim dan mentadaburi, memahami, memikirkan dan mengilmui kandungan-kandungan yang ada di dalamnya kemudian mengamalkannya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab." Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang kami turunkan dalam keadaan diberkati agar mereka mau memikirkan ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang punya pemikiran mau mengambil peringatan dengannya. Allah menyatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin akfaluha?" Kenapa mereka tidak mau memikirkan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an? Apakah hati-hati mereka telah terkunci? Demikianlah di antara perkara yang membuat kita bisa menambah keimanan kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir dan dia banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula dengan membaca sirahnya sejarahnya akan membuat kita bertambah keimanan karena dengan mengikuti membaca melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuat kita semakin dekat dengan Allah tabaraka wa taala demikian pula termasuk perkara yang menambah keimanan kita adalah mengikuti jejak langkah salafun salih para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang mulia yang telah diridhai oleh Allah azza wa jalla. As-sabiqun al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah menyatakan di dalam Al-Quran orang-orang yang telah terdahulu keislamannya baik dari kalangan al-muhajirin dan dari kalangan ansar dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum wa radhu'an Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah demikianlah beberapa hal yang membuat kita bisa menambah keimanan kita semoga Allah jalla wa ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya.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 Di samping kita perlu menambah keimanan kita kepada Allah, maka di sisi yang lainnya kita butuh untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa merusak bahkan menghilangkan keimanan kita kepada Allah. Maka di antara perkara-perkara yang bisa merusak keimanan kita, mengurangi keimanan kita adalah sibuk dengan kehidupan dunia dan lalai dari Allah Azza wa Jal. Ini akan membawa kecelakaan hidup untuk kita. Akan membawa kesengsaraan hidup baik di dunia kita maupun akhirat kita kelak. Sehingga Allah Jalla wa Ala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى kata Allah Jalla wa'ala Barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara di dalam kehidupannya. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan memperoleh kehidupan yang celaka. Celaka di dunia maupun di akhiratnya. Dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Dia bertanya, wahai Robku, Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku dahulu pernah bisa melihat ketika di dunia? Allah menjawab, demikianlah. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Kemudian engkau melupakannya. Maka pada hari ini engkau pun akan dilupakan. Menyibukkan diri dengan kehidupan dunia. Dan lalai dari Allah akan merusak. Bahkan barangkali akan bisa menghilangkan keimanan kita. Banyak orang yang sibuk dengan berbagai kehidupan dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Dia lupa akan agamanya. Dia tidak peduli kepada Allah. Tidak peduli kepada ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak lagi memperhatikan hal yang haram. Baginya kesenangan itu adalah dunia. Padahal setiap kali dia mengejar dunia, dunia itu akan lari daripadanya. Dan dia tidak akan pernah puas karena syahwat-syahwat dunia. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi rahimahullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai, wa farraqallahu alaihi syamlah, wa lam ta'tihi minad dunya illa ma qaddara Barang siapa yang kepedulian hidupnya adalah dunia, Allah jadikan kefakiran berada di hadapannya dia tidak akan pernah merasa puas terhadap dunia yang ada pada dirinya. Sekaya apapun dia, sebanyak ha sebanyak apapun hartanya, dia tidak akan pernah puas dan selalu merasa sangat membutuhkan kepada dunia. Karena ini adalah ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang kepedulian hidupnya adalah dunia, maka niscaya Allah akan menjadikan kefakiran itu berada di hadapannya. Dan Allah akan cerai beraikan konsentrasi ketenangan jiwanya. Sehingga hidupnya tidak akan pernah tenang. Hidupnya tidak akan pernah tentram. Hidupnya akan selalu dihimpit dengan berbagai kesibukan dan kepenatan dunia yang tiada henti. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak akan dunia itu datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Wa man kanatil akhiratu hamma Ja'alallahu khinahu fi qalbih Barang siapa yang akhirat itu adalah kepedulian hidupnya maka Allah jadikan kekayaannya berada di dalam jiwanya wa jama'allahu lahu syamlah Allah akan kumpulkan konsentrasi dan ketenangan hidupnya jiwanya wa ta'tihi dunya dan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu tunduk maka sibuk dengan berbagai kehidupan dunia dan lalai dari Allah adalah kecelakaan ini akan menjadi penyesalan ketika kita tidak lagi mempedulikan keimanan kita karena sibuk dengan urusan-urusan dunia bahkan kita mengalahkan syariat Allah karena urusan dunia ini akan menjadi kecelakaan bagi kita wahai wahai kaum mukminin. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memberi kita kesempatan di dalam kehidupan ini untuk sebaik-baiknya menggunakan keimanan yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita mencapai ridhonya Allah Allah tabaraka wa taala sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'an hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan ma taraqt ketika kematian itu telah datang kepada salah seorang di antara mereka maka dia menyatakan wahai Robku, kembalikan aku ke muka bumi ke dalam kehidupanku barangkali aku akan beramal dengan amalan saleh tapi apa gunanya kalau kematian telah tiba apa gunanya kalau ajal telah menjemput kita? Kita tidak akan bisa merubah waktu. Kata Allah, kalla sekali-kali tidak. Dia tidak akan pernah dikembalikan ke muka bumi sebagaimana sebelumnya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Itu hanya kalimat yang diucapkannya dan di belakang mereka telah telah sedia alam barzakh yang mereka akan masuk ke dalamnya. Maka sebelum datang ajal, marilah kita selalu memperhatikan keimanan kita kepada Allah. Karena iman ini iman ini adalah modal kita untuk kita bahagia dalam kehidupan dunia atau akhirat kelak. Dan percayalah, barang siapa yang tidak memperhatikan keimanannya, dia akan disengsarakan oleh Allah fid dunya wal akhirah, baik di dunianya maupun di akhiratnya kelak. Sebagaimana yang telah kita bacakan di dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.